Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Yang selalu mengurus, mengawasi serta yang telah menciptakan semua fenomena di antara keduanya, langit dan bumi, pergantian siang malam, turunnya hujan, pergantian musim, semuanya dibawa kekuasaan Sang Pencipta Allah. Dia hanya meminta kepada kita menikmati dan mensyukuri. Dan itu dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah menjadi suri tauladan bagi semua manusia dari suku, dari bangsa, dari negara manapun dia. Semua perilakunya, makannya, minumnya, tidurnya, pergaulannya, dan seluruh tatanan kehidupan juga peradaban dibangun di tangannya. Dan Allah sang pencipta bersama malaikatnya mengkhususkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim dan pagi ini semoga Allah berkahi pasal ke-17 beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mereka. Ini satu potongan dari judul kita, kita akan panjang lebar bahas insyaallah. Kemudian potongan yang kedua menghormati para ulama dan potongan yang ketiga wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Kita akan mulai insya Allah dengan kalimat beriman seperti biasa. Saya ingatkan kembali adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Beriman terhadap wajibnya dan kita sudah sering jelaskan kalimat wajib berarti mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkannya berdosa, definisi fikih dalam Islam. Mencintai artinya loyal, pengabdian dan pengorbanan. Ini juga sudah pernah saya titik beratkan. Kalau ada orang yang berkata pada istrinya atau suaminya atau temannya, saya mencintai kamu, misal, tentu kan kalau sama temannya dia mengatakan karena Allah, ini harus dibuktikan. Benar nggak? Pembuktiannya dengan pengorbanan dan pengabdian. Saya cinta pada Allah, berarti saya siap berkorban dan mengabdi padanya saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti saya siap mengabdi dan berkorban untuk beliau. Begitu pula dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar ucapan lisan. Lisan hanya fasilitasnya. Tapi otak dari semua adalah pengorbanan dan pengabdian. Beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat. Ada tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud bukan orang sembarangan bukan sahabat sembarangan orang tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat punya definisi semua orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertemu secara langsung kemudian beriman dan meninggal dalam keimanan itu siapapun yang pernah melihat ini bagi orang yang tidak buta. Dia melihat Nabi SAW secara fisik. Lihat saja. Dia cuma lihat sepintas di zaman beliau. Atau bertemu. Bertemu lebih global. Mungkin ada orang buta. Seperti Ibnu Maktum. Sahabat Nabi yang bulan Abdullah bin Abi eh, Maktum. Eh, beliau buta matanya. Maka tetap dihitung sahabat karena beliau bertemu lalu beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Ada sebagian orang yang hidup di zaman Nabi SAW beriman pada Nabi SAW tapi tidak pernah bertemu. Seperti kasus nama yang masyhur Wais Al-Qarni yang hidup di Yaman terkenal dengan kesolehannya sampai kata Nabi SAW afdalut, afdalut tabi'in Wais Al-Qarni tabi'in yang paling afdal yang paling baik, yang paling soleh di mata Allah adalah Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi SAW. Cuma Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Belum pernah sama sekali datang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Maka dikategorikan tabi'in. Generasi yang datang setelah sahabat. Jadi sahabat punya lingkup definisi sendiri. Ada Abu Muslim Khulani. Ini juga sama. Salah satu ulamanya tabi'in tinggal di Yaman beriman di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat melihat. Dia pas tiba di Madinah, baru saja Nabi SAW dimakamkan. Dikategorikan sebagai tabi'in. Contoh yang lain Shuraih Al-Qadhi. Shuraih, rahimahullah adalah qadhi, qadhi artinya hakim. Belum menjadi hakim 60 tahun dan di lima masa khilafah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu di zaman Yazid bin Muawiyah rahimahumullah ini dia menjadi hakim selama 60 tahun. Ini juga beriman di zaman Nabi SAW. Orangnya sangat berilmu, tetapi tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi SAW maka dikategorikan sebagai tabi'in. Generasi yang datang setelah sahabat. Jadi sahabat punya definisi sendiri, makanya kemuliaan yang luar biasa kalau seandainya orang sempat hidup di zaman itu. Lalu beriman dan melihat Nabi SAW untuk bertemu, ini kedudukannya sudah masuk dalam kategori sahabat dan mendapatkan semua fadilahnya sahabat. Semua fadilah sahabat. Kemuliaan. Kita bisa berteman saja, apalagi sampai bersahabat dengan seseorang punya kedudukan di masyarakat. Mungkin ilmunya, mungkin hartanya, mungkin jabatannya, mungkin titel pendidikannya, mungkin mungkin banyak hal. Itu sudah cukup membuat kita bangga. Bagaimana kalau menjadi sahabat manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul, orang yang paling sempurna secara fisik, akhlak, jalur nasabnya, alaihi salatu wassalam. Maka ini kedudukan tersendiri. Kedudukan tersendiri. Dan di dalam syariat kita, mereka punya kedudukan yang mulia sebagaimana akan kita jelaskan pada pertemuan ini insya Allah sahabat ada tingkatan-tingkatan juga sahabat ada tingkatan-tingkatan sahabat yang paling mulia kedudukannya adalah khulafa rashidin. dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu majma'in. Ini secara mutlak disepakati ahli sunnah wal jamaah adalah sahabat yang paling afdal. Datang setelahnya yang kedua, enam orang yang tersisa dijamin masuk surga. Masuk dalamnya khulafa Rashidin tadi, Abu Bakar bin Khat, Abu Bakar eh, bin Abi Kuhafa, Abdullah bin Abi Kuhafa, Abu Bakar julukannya, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, khulafa Rashidin tadi, kemudian ditambah enam orang yang dijamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah ini yang kelima Zubair bin Awam yang keenam Abdurrahman bin Auf ya yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas yang kedelapan Sa'id bin Zaid yang kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah yang kesepuluh ini orang-orang yang sangat mulia sepuluh orang yang dijamin masuk surga adalah pemimpin para sahabat dan pemimpin umat ini. Khulafa Rashidin kemudian ditambah enam yang tersisa Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Datang selanjutnya yang ketiga adalah Ashabul Badr, orang yang hadir di Badr. Hadir di peperangan Badr, khusus perang Badr. Peperangan yang memisahkan dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan dan itu menjadi tolok ukur sampai hari kiamat. Kalau kebenaran akan dibenarkan oleh Allah walaupun pengikutnya sedikit, walaupun pembelahnya sedikit, walaupun satu orang. Ibrahim alaihissalam sendirian di Babilonia. Allah menangkan dan mengalahkan satu negeri Babilonia. Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun dengan segala kekuatannya walaupun jumlahnya sedikit walaupun bukan raja Musa alaihissalam dari masyarakat biasa Bani Israel pada saat itu yang dianggap suku budak oleh orang-orang Kipti atau orang asli Mesir Allah menangkan ini semua tolak ukur kalau kita dalam keadaan benar tidak usah khawatir pasti kebenaran akan dibenarkan dan kebatilan pasti akan dihancurkan oleh Allah walaupun pengikutnya dan pendukungnya banyak. Kemudian datang setelah mereka, setelah ahli Badar adalah <coughs> anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ummahatil mu'minin. Anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas saja sudah masuk di dalamnya yang sempat hidup ya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Zainab, ya, Ruqayyah Ummu Kalthum radhiyallahu anhu najmain, Kemudian anaknya ya, tentu yang hidup adalah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu najma'in dan ada Ummu Kalthum ya. Radhiyallahu anhu najma'in ini semuanya adalah orang-orang yang afdal. Kemudian datang ummahatil mukminin semua istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna Kemudian datang setelahnya sahabat-sahabat yang menuntut ilmu. Ada penuntut ilmu. Jadi di belakang rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tempat namanya sufa. Di sufa ini seperti kalau kita rumah tanah, ada bangunannya rumah diwakafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para penuntut ilmu. Diwakafkan oleh Nabi SAW untuk penuntut ilmu. Ashabus Sufa kerjanya mereka dibiayai oleh Nabi SAW dan mereka nuntut ilmu. Jadi wahyu kalau turun kebanyakan ditangkap oleh mereka ini, diambil oleh mereka. Karena tidak semua sahabat hadir pada saat wahyu turun. Tidak semua hadir. Ada sahabat yang sibuk di kebunnya, ada sahabat yang hanya ketemu dengan Nabi SAW di lima waktu sholat. Azan mereka ke masjid ketemu. Kalau ada wahyu disampaikan mereka dengar, kalau enggak mereka kembali ke aktivitasnya. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW hanya pada saat, saat Jumat. Lagi Jumat dia datang sholat di Madinah. Gitu. Ada yang bertemu dengan Nabi SAW kalau peperangan saja. Pas kumandan jihad baru datang. Ada yang bertemu dengan Nabi SAW sekali seumur hidup. Datang syahadat pulang. Udah nggak ketemu Nabi sampai Nabi meninggal atau dia meninggal. Jadi memang kedudukan mereka berbeda-beda. Tapi ashabus sufa ini punya kedudukan luar biasa. Seperti kita sering dengar nama-namanya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik. Orang-orang yang memang dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu nuntut ilmu dan mereka paling banyak meriwayatkan hadis. Ini kedudukan ashab sufa, para penuntut ilmu. Kemudian datang setelahnya juga orang-orang yang secara individu dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dapat jaminan surga. Dan masuk dalamnya adalah ashab syajarat ridwan namanya Bayat Ridwan maaf. Orang-orang yang berada di bawah pohon pada saat Nabi SAW membuat bayat untuk membela Uthman bin Affan yang sedang ditahan oleh Abu Sufyan di Mekah pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Nabi SAW berdiri di bawah pohon kemudian membaiat satu persatu sahabat yang jumlahnya pada saat itu 1398 orang. Tapi yang ikut membaiat 1397. Karena Uthman bin Affan ditahan di Mekah, maka dengan Uthman 1398 ada satu orang munafik dia tidak mau ikut membaiat maka jumlahnya 1399 kemudian Nabi SAW satu orang jadi 1400 jumlahnya jadi yang membaiat 1397 orang dan setelah Nabi SAW membaiat mereka mereka mengatakan kami akan uh, loyal, kami akan hidup mati bersama Allah dan Rasulnya, kami akan membela agama Islam, hidup dan mati. Lalu Nabi SAW mengatakan, demi zat yang tidak ada, yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini kecuali dijamin masuk surga. Jadi mereka semua mendapatkan jaminan surga di sepakatan Hudaybiyah. Tentu ini ada kisah sendiri. Teman-teman bisa kembali ke ceramah saya Sirah Nabawiyah tentang masalah kesepakatan Hudaybiyah. Ini kurang lebih kedudukan para sahabat yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kedudukan mereka. Tentu semuanya mulia. Tentu semuanya mulia, gitu kan. Tapi kita bicara di sini ada juga tingkatan-tingkatan mereka yang disebutkan oleh para ulama. Saya akan bacakan sekarang. Maaf ini saya sampaikan saya lanjutkan dulu definisi ya, apa namanya? Uh, judul ini baru sampai tadi potongan definisi atau potongan judul pertama beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan keutamaan mereka. Sekarang potongan judul yang lain adalah menghormati para ulama. Nanti akan kita paparkan panjang lebar tapi bukan di pertemuan sekarang. Pertemuan akan datang insya Allah karena tidak akan cukup waktunya. Siapa itu ulama, definisi ulama, kedudukan mereka, fadilah mereka, apa yang harus kita lakukan terhadap para ulama-ulama ini, apa hak mereka. Ya. Kemudian kita juga akan bahas terakhir nanti masalah wajib patuh dan taat kepada para pemimpin muslim. Seperti apa yang wajib kita patuhi, seperti apa yang boleh kita tolak dari keputusan-keputusan pemerintah setempat. Dan itu akan kita bahas insya Allah. Saya bacakan sekarang pasal ke-17. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan keutamaan mereka menghormati para ulama, serta wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan seorang muslim beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta keutamaan mereka atas kaum mukminin dan muslimin lainnya dan beriman bahwasanya keutamaan dan ketinggian derajat di antara mereka pun berbeda-beda tergantung pada keterlebih dahuluan mereka di dalam berislam. Para tokoh sahabat yang paling utama adalah empat khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ridwanullahi alaihim. Lalu berikutnya adalah sepuluh orang yang telah dinyatakan pasti masuk surga. Setelah empat khulafaur rasyidin datang enam orang Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Amr, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian para sahabat yang ikut dalam perang Badar Lalu orang-orang yang diberitakan pasti masuk surga selain dari yang sepuluh orang seperti Fatimah Zahra dan kedua putranya Hasan dan Hussein ridwanullahi alaihim, Thabit bin Qais, Bilal bin Abi Rabah dan seterusnya. Semuanya itu memiliki kedudukan. Setelah itu para sahabat yang ikut serta dalam bayat ar-ridwan yang jumlahnya mencapai 1400 sahabat. <clears throat> Tepatnya 1300 99 tadi saya katakan karena memang satunya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari 1399 yang membayat itu 1397 satunya Uthman bin Affan ada di Mekah dan satu orang munafik yang tidak mau ikut membayat Seorang muslim juga beriman dengan kewajiban menghormati para ulama Islam, memuliakan dan bersikap etika ketika menyebut mereka mereka adalah para ulama agama dan pemuka yang memiliki hidayah seperti para kura-kura itu para pembaca Al-Quran, guru-guru ngaji, ya. para ahli fikih yang memahami tentang hukum-hukum Islam, ahli hadis. Ini sebenarnya fikih sama hadis hampir sama ya, cuman memang para ulama mengkategorikannya karena ada orang yang belajar fikih. Umumnya kalau ulama fikih mereka menyebutkan misalnya hukumnya ini seperti ini. Ya. Hukum sholat misalnya wajib, udah e, kerjakanlah. Ada dalil disebutkan atau tidak dalil, yang penting mereka sudah yakin bahwasanya itu betul, mereka sampaikan. Tapi kalau ahli hadis beda. <coughs> ahli hadis mereka memang menyampaikan dengan dalil-dalil yang jelas. Semua literaturnya hadis Nabi SAW bahkan dengan sanat-sanatnya dari fulan bin fulan dari fulan bin fulan dari fulan bin fulan dan seterusnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka mensohikan atau memastikan sohih atau hasan ataupun lemahnya hadis-hadis itu. Kemudian juga dikatakan dan ahli tafsir yang mempelajari Al-Quran lalu mengumpulkan pendapat-pendapat para sahabat dari ayat-ayat Al-Quran kemudian dijadikannya sebagai rujukan untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Quran. Dari generasi tabi'in Tabi'in istilah yang datang setelah sahabat. Yang belajar dari Nabi namanya sahabat. Yang belajar dari sahabat namanya tabi'in. Yang belajar dari tabi'in namanya tabi' tabi'in. Tabi'in artinya pengikut ya. Tabi'in artinya pengikut. Dikatakan sini dari generasi tabi'in dan tabi' tabi'in. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semua. jadi yang kita kategorikan ulama adalah orang-orang ini. Kalau ada di antara kita sekarang yang belajar, mendalami, kemudian menyebarkan ilmu mereka, semoga saja kita masuk dalam kategori ini juga. Tapi ulama yang sebenarnya adalah mereka, para sahabat, para tabi'in. Karena mereka langsung belajar dari Nabi, belajar dari sahabat. Sahabat belajar dari Nabi, tabi'in belajar dari sahabat. Tabi tabi'in belajar dari tabi'in, dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang sekarang mendapat predikat ulama, dia hanya bisa mendapatkan itu kalau dia kembali kepada generasi awal. Kalau cuma ini pendapat saya, ini pendapat saya, ini enggak ada, enggak diterima dalam Islam. Kita punya sumber asal. Agama ini bukan untuk dikarang-karang, tapi harus kembali kepada sumber yang benar. Seorang muslim juga beriman tentang wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin, memuliakan dan hormat kepada mereka, berjihad bersama mereka, Salat bermakmum kepada mereka dan haram membangkang mereka. Membangkang dalam arti kata revolusi lah, eh, apalah merebut kekuasaan, menghina-hina, menolak keputusan yang tidak melanggar hukum agama. Beda kalau melanggar hukum agama, nanti akan kita bahas itu. Kalau pemerintah keluarkan keputusan semua perempuan tidak boleh pakai jilbab, tidak ada kewajiban kita patuhi ini maksiat kepada Allah. Muslim nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh ini, nggak boleh dipatuhi. Tapi kalau peraturannya rambu-rambu lalu lintas supaya rapi, ketemu dengan hukum Allah dari sisi maslahat, maka wajib dipatuhi Nggak boleh bapak ibu melanggar lampu merah itu. Dilarang jangan. Jangan tidak pakai SIM, ya pakai, buat SIM itu, buat KTP, KK, ijazah, semua surat nikah, buat teman-teman sekalian. Kenapa nggak dilakukan? Peraturan pemerintah, patuhi, gitu kan? Semampu kita kita patuhi, jangan melanggar. Nanti akan kita jelaskan masalah hukum itu semuanya. Dikatakan dan untuk itu semua seorang muslim konsisten dan berpegang teguh kepada adab etika khusus berkenaan dengan itu. Dan hari ini kita akan bahas potongan judul yang pertama masalah etika dan adab terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan keluarga beliau alaihi wassalatu wassalam, maka seorang muslim wajib yang pertama mencintai mereka. Mencintai mereka. Karena Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Allah memberitakan bahwasanya Allah mencintai mereka di dalam surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka. Tentu ayat ini turun kepada adanya sebagian orang-orang yang mengucapkan syahadat di zaman Nabi SAW lalu dia murtad tinggalkan agama Islam Lalu Allah memberitakan berita gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak usah khawatir dengan orang-orang itu. Orang-orang yang bermain-main dengan Islam datang syahadat terus dia murtad lagi, Tidak usah dipikirkan, biar aja. Dia yang butuh dengan Islam bukan Islam butuh dengan dia. Makanya di awal potongan ayat ini sebenarnya surah Al-Maidah Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dinih." Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, sudah jelas-jelas dapat kebenaran lalu dia tinggalkan baru masuk ayat yang sekarang ambil ada potongan di buku kita fasaufa ya'tillahu biqaum maka satu orang yang murtad itu Allah akan ganti dengan satu kaum nanti akan banyak hai Muhammad yang masuk Islam tidak usah khawatir satu orang murtad diganti dengan kaum minimal tiga orang gitu kan bisa lebih daripada itu yuhibbuhum wa yuhibbuna ciri khasnya mereka mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka Adzillatin alal mu'minin, mereka selalu merendah, berkasih sayang, saling bantu membantu sama orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, mulia di depan orang-orang orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa yakhafuna lawmata laim. Mereka selalu berjihad, berperang, membela agama Allah dan mereka tidak pernah takut sedikit pun ini tentu ada lanjutan ayat tapi tidak sampai sini saksi bahasan dan para ulama mengatakan ayat ini turun kepada para sahabat menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwasanya Allah memastikan mencintai para sahabat yang akan datang kepada Muhammad Muhammad. Mereka mengucapkan syahadat kaum dan itu terbukti mereka datang dan mereka masuk Islam. Allah juga menyebutkan perihal mereka dalam surah Al-Fatih ayat 29 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Dan yang bersamanya bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Mereka sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berlemah lembut di antara mereka. Sebenarnya terjemahan keras ini lebih bagus tegas ya. Memang tegas lebih tepat itu. Karena tegas itu keputusan benar-benar salah-salah. Kalau keras, kata-katanya bisa buruk, bisa bermain tangan, bisa segala macam. Jadi memang lebih tepat tegas ya. Saksi bahasan disebutkan walladzina ma'ahu dan orang yang menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Dan subhanallah, ini wahyu. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu nanti akan datang orang-orang yang buruk. Orang-orang yang membenci para sahabat ridwanullahi alaihim. Orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak gampang hidup di zaman Nabi SAW itu. Saya pernah kasih contoh, bayangkan Bapak Ibu sekalian kita kalau hidup di zaman dulu di Mekah, belum ada fasilitas kayak sekarang. Gak ada masjid. Di sekitar Ka'bah penuh dengan patung-patung. Memang di situ ada masjid, ada Ka'bah, tapi sekitarnya patung semua, gitu kan. Ada tidak ada lampu, nggak ada fasilitas media kayak sekarang. Ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku sebagai nabi dan harus diikuti. Apa yang dia bilang harus diikuti. Al-Quran belum sempurna. Masih baru berapa ayat yang turun. Kira-kira kalau kita, kita hidup di fase Mekah dulu. Jadi Abu Jahal atau jadi Abu Bakar nih? Ya? Saya Alhamdulillah pribadi bersyukur hidup sekarang. Walaupun memang lebih pasti luar biasa kita kalau Allah hidupkan di zaman itu dan kita bisa jadi sahabat. Tapi kita khawatir hidup di zaman dulu bisa gak jadi kayak Abu Bakar nih? Bisa gak jadi kayak Umar? Al-Quran masih dalam proses turun loh, baru 2-3 ayat. Sekarang kita buka mata lahir, Al-Quran di lemari ibu ayah kita sudah ada. Terjemahan bahasa Indonesia sudah ada. Lengkap dengan terjemahannya, lengkap dengan tulisan tajwidnya, lengkap dengan tafsirnya, lengkap dengan segala macam. Dulu orang datang Nabi SAW terkenal, ummi. Allah mengatakan Nabi ini ummi. Manusia memang nabi manusia yang tidak bisa membaca dan menulis hikmah Allah Subhanahu wa taala. <coughs> ngaku nabi dan harus dipatuhi. Apa yang dia perintahkan harus diiyakan, apa yang dia larang harus ditinggalkan. Gak gampang pada saat itu. Susah sekali. Makanya kedudukan mereka luar biasa para sahabat ini. Kata Nabi SAW, Allahu Allahu fi ashabi. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Faman ahabbahum bihubbi ahabbahum. ومن أبغدهم ببغدي أبغدهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه Takutlah kalian kepada Allah Takutlah kalian kepada Allah Dua kali Nabi SAW sebutkan Allah, Allah fi ashabi Dalam hak-hak para sahabatku dan sudah kita sebutkan definisi sahabat tadi. Jangan menjadikan mereka sebagai sasaran celaan sepeninggalku. Subhanallah ini wahyu. Nabi SAW masih hidup, sudah ingatkan. Nanti akan datang ini orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, apa segala Nabi Allah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Padahal kalau dia hidup di zaman itu belum tentu dia beriman. Jangan menjadikan mereka sebagai sasaran celaan sepeninggalku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka disebabkan kecintaannya kepadaku, akhirnya dia mencintai mereka. Maksudnya barang siapa yang mencintai mereka karena memang mencintai aku, dia akan dapatkan cinta itu. Dan barang siapa yang membenci mereka karena disebabkan kebenciannya kepadaku, maka aku membenci mereka. Maknanya adalah siapa yang membenci mereka, berarti sama saja membenci aku. Seakan-akan Nabi SAW salah pilih teman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyakiti mereka, maka berarti telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka berarti ia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, niscaya Allah akan mengazabnya. Ini jelas sekali sabda Nabi SAW yang mulia, <clears throat> yang luar biasa. Bagaimana Beliau menyampaikan pesan ini khusus buat kita ini yang datang setelah beliau meninggal. Jadi pesan ini bukan untuk sahabat yang masih hidup. Nanti kita lihat ada di poin setelahnya poin nomor dua ada hadis yang Nabi sampaikan peringatan buat sebagian sahabatnya dan juga orang yang datang setelah beliau meninggal. Tapi hadis tadi yang kita sebutkan ini memang khusus untuk kita kita semua. Jangan pernah caci maki para sahabatku. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Ada sebuah hadis yang lain yang berbunyi kata Nabi SAW dan di hadis ini dihasankan oleh Imam Hakim. Allah telah menilat, menilai hati hamba-hamba maka ia menemukan hati Muhammad paling baik dan dipilihlah menjadi penutup para nabi dan rasul. Kalau nggak salah maaf, ini statementnya Abdullah bin Mas'ud. Dan Allah melihat hati-hati yang paling baik setelah hati Nabi SAW maka ditemukan hati para sahabatnya. Maka dipilihlah mereka menjadi bagian dari kehidupan Nabi SAW. Gak gampang teman-teman itu. Berjuang, membela, menumpahkan darah di zaman dulu itu luar biasa. Luar biasa. Sekarang makin dekat hari kiamat, makin canggih teknologi, makin jauh orang dari pengorbanan sebenarnya. Sekarang orang perang, gunakan pesawat tempur, bom, mati musuhnya. Tembak dari jauh, Jarak satu kilometer bisa matiin orang. Zaman dulu nggak berhadapan, pedang sama pedang. Berantem, duel. Ya, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Jadi kita harus mencintai mereka karena mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kita cintai mereka berarti kita kita juga mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya di antara doa yang mulia kita mengucapkan ya Allah Mudahkanlah aku mencintaimu dan mencintai semua orang yang engkau suruh untuk dicintai. <clears throat> yang kedua, beriman dan meyakini keutamaan mereka atas segenap kaum mukminin dan muslimin selain mereka. Mereka memang di atas kedudukannya dibanding sama selain mereka dari kaum muslimin. Karena Allah yang maha tinggi dan maha pengasih telah berfirman dan memuji mereka secara khusus dan menjadi ayat Al-Quran serta ditilawakan sampai hari kiamat. Surah At-Taubah ayat 100 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Nggak ada yang lain kecuali sahabat ini. Predikat ini mustahil didapatkan kecuali untuk para sahabat. Yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam di antara muhajirin. Istilah bagi sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ansar orang-orang yang membela di Madinah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik kita disuruh untuk ikuti perilaku-perilaku mereka teman-teman sekalian kisah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan seluruh sahabat yang bisa kita jangkau sekarang kisah hidup mereka itu bukan hanya sebuah kenangan itu sebuah pelajaran yang harusnya kita menciplak hidup mereka karena mereka telah menciplak hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bukan mustahil bersama mereka. Bersama mereka di surga. Jaminan untuk khulafa Rashidin dan enam orang yang masuk surga dan sahabat-sahabat yang masuk surga bukan mustahil kita dapatkan asal kita lakukan perilaku yang sama. Itu saja mudah. Mereka lah orang yang paling layak dijadikan idola. Tapi kita sayangkan sekarang generasi umat Islam. Kalau kita tanya tentang tahukah kamu Thabit bin Qais, Orang yang dijamah masuk surga oleh Nabi SAW. Tahukah kamu tentang kisah Ka'ka'ah yang telah menembus benteng-benteng Persia? Tahukah kamu siapa itu? Abu Ubaidah bin Jarrah yang telah menembus benteng-benteng Syam. Tahukah kamu Amr bin As yang telah menembus Afrika sehingga Islam bisa masuk ke sana? Tidak ada yang mereka tahu dari kisah-kisah orang-orang yang mulia ini. Ibu-ibu tahukah tentang Nusaybah binti Ka'ab? Tahukah tentang siapa itu sahabiat-sahabiat yang banyak berkorban di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sekitar beliau dari para ummahatil mukminin mungkin cuma ada yang tahu namanya bahkan mungkin kalau kita tanyain tolong ibu-ibu hitungkan kepada kami ya istri-istri Nabi yang 11 orang mungkin ada yang tidak tahu namanya tapi coba kalau tanya namanya artis fulan pemain bola ini pemain basket itu ya, tahu semua sampai biografi hidupnya sampai makanan favoritnya sampai warna kesenangannya ini harus dibalik ini. Selama kita bukan menjadikan generasi awal umat Islam sebagai idola kita, maka pada saat itu kita terpuruk seperti keadaan sekarang muslimin. Jumlahnya banyak tapi seperti bui di lautan. Tapi kalau kita mengembali, kejayaan Islam akan kembali pada saat kembali ke masa zaman sahabat. Nabi SAW membangun peradaban baru, membangun militer baru, membangun ekonomi baru waktu hijrah ke Madinah. Pada zaman itu ada dua negara adik kuasa, ada Persia dan ada Romawi. Dua-duanya sudah punya sistem ekonomi, peradaban, militer. Nabi tidak pernah SAW minta tolong sama mereka. Nggak pernah kirim sahabat ke sana untuk belajar militer, untuk belajar ekonomi, untuk belajar yang lainnya. Seperti sekarang banyak umat Islam berlumba-lumba belajar dari orang-orang non-muslim. Mereka seakan-akan tidak punya itu dalam agamanya. Keliru sekali. Luar biasa kelirunya ini. Tapi Nabi SAW mulai dari nol, melatih militer para sahabatnya, melatih ekonomi, mendidik masalah ekonomi, masalah kehidupan sosial, rumah tangga, segala macam, sampai masalah pendirian, pemerintahan dan sistem pemerintahan. Dan sudah pernah saya jelaskan bagaimana masa-masa kejayaan Islam, kita baru 90 tahun saja tidak menguasai dunia. Sebelumnya umat Islam menguasai dunia. Dan sampai sekarang, kalau orang-orang non-muslim mau betul-betul ya, real menyampaikan informasi, maka mereka akan menemukan, mereka akan mengungkapkan kalau umat Islamlah yang mengembangkan peradaban dunia. Sebagian penulis-penulis barat mengatakan kalau Islam tidak masuk di Spanyol di masa-masa pertengahan abad Masehi, maka mungkin Eropa tidak akan seperti sekarang. Bahkan sekarang ditemukan banyak literatur yang membuktikan umat Islam sudah masuk dan menemukan Amerika bahkan banyak orang-orang muslim di Amerika sebelum Columbus ratusan tahun. Banyak. Ya. Dan itu ada fakta-fakta tulisan-tulisannya. Bahkan seseorang yang sangat terkenal, ahli sejarah, ahli e, lautan dan juga penulis peta, penyusun peta terbesar umat Islam yang terkenal ya, dibahasakan dengan dari keluarga Pers. Jadi dia seorang muslim yang berasal dari Uthmaniyah. Dia membuat peta di zaman itu, zaman itu sebelum masuk Columbus ratusan tahun ke Amerika, itu sudah lengkap dan para ilmuwan saya lihat cuplikannya mereka mengatakan tidak tahu bagaimana orang ini bisa membuat peta Amerika pada zaman itu sebelum Columbus dan dengan detail termasuk nama-nama hewan yang ada di dalamnya kebiasaan orang-orang dan seterusnya ternyata sebelum Columbus ratusan tahun ada seorang raja muslim dari Afrika dari Mali namanya Raja Abu Bakar yang masuk ke Amerika sudah lama Islam di sana tapi pada saat Columbus masuk dengan kekuatan militer akhirnya menggunakan penjajahan memaksa orang-orang di sana masuk ke dalam agama Nasrani akhirnya sampai perubahan seperti sekarang dan terlalu banyak fakta sejarah terlalu banyak para ilmuwan muslim <clears throat> yang pernah sudah saya sebutkan nama-nama mereka seperti Al-Jaziri yang jelas Eropa pun tidak bisa mendustakan dia yang menemukan teori yang akhirnya atau teori ya, teori-teori yang membuktikan akhirnya ditemukannya uh, kereta api, alat-alat teknologi yang sekarang dari buku-bukunya. Abbas Ibn Akhnas yang pertama menemukan masalah penerbangan dan membuat sayap yang mirip dengan hewan, burung, kemudian <clears throat> kemudian dia loncat dari gunung tertinggi di Spanyol sampai mendarat dan tidak mati. Bukunya diterjemahkan oleh dua adik kakak orang Inggris yang akhirnya dikenal sebagai penemu pesawat dan terlalu banyak yang lain, terlalu banyak. Kalau kita mau sebutkan nama-namanya luar biasa. Al-Jabar, Abdul Jabbar yang menemukan ilmu teori rumus rumusan matematika yang mereka tidak bisa hapus namanya. Ada yang dihapus, ada yang enggak gitu. Ada yang direkayasa namanya, ada yang enggak. Dan kita umat Islam banyak melupakan dan tidak mempelajari sejarah-sejarah kita ini. <clears throat> Jadi teman-teman sekalian kejayaan Islam adalah kembali kepada Islam dan Islam adalah sumber inspirasi segala-galanya. Termasuk masalah ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Dikatakan sini dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara mereka dan antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang besar makna kemenangan yang besar kata ulama adalah pasti mereka akan jaya dan berkuasa di dunia dan juga di akhirat akan menjadi orang yang menang. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud dan dinilai hasan oleh beliau tapi ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaka mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencaci para sahabatku sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud niscaya tidak akan mencapai satu mut dari infak atau separuhnya dari infak mereka maksudnya satu mut satu genggam setengah berarti setengahnya ini kebetulan kalau hadis ini yang tadi saya bilang di awal pertemuan kita disampaikan oleh Nabi saw kepada para sahabat yang pernah punya masalah dengan sahabat yang lebih dulu masuk Islam jadi penyampaian ini sebenarnya untuk sahabat dan juga untuk kita kalau tadi hadis yang sebelumnya memang untuk kita semuanya, ya, setelah meninggal Nabi SAW. Tapi yang ini enggak. Jadi pernah ada sahabat jalan, kemudian cekcok satu sama yang lain, yang satu ini sudah lama masuk Islam dan terkenal dengan kesolehan, yang satu orang baru masuk Islam. Maka sempat ada cacian yang keluar. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada yang baru masuk Islam, walaupun sahabat, jangan kalian caci maki sahabatku yang sudah lebih dulu masuk Islam nih Sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka kalian tidak bisa menyamai infak mereka walaupun cuma segenggam. Jadi susah untuk mencapai amal-amal mereka. Luar biasa ya, pengorbanan mereka. Jadi yang kedua kita meyakini keutamaannya. Yang ketiga, hendaknya berkeyakinan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling utama Sedangkan sahabat lainnya berada di bawahnya secara umum dan bahwasanya para sahabat utama sesudah beliau adalah Umar, lalu Uthman, kemudian Ali, Ridwanullahi alaihim. Ini disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kedudukan empat manusia terbaik ini. Dan secara mutlak Abu Bakar secara berurut begitu. Baru Umar, baru Uthman, baru Ali. Ridwanullahi alaihim. Disebutkan di dalam hadis misal tentang Abu Bakar riwayat Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattaqattu Abu Bakar walakin akhi wa sahibi" Kalau sekiranya aku boleh memilih seorang khalil, kekasih yang paling aku cintai, dari umatku ini niscaya aku akan pilih Abu Bakar, akan tetapi dia adalah saudara dan sahabatku. Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu majma'in mengatakan, dia dengan ayahnya tentu sahabat, ibunya dan seterusnya. Kami dahulu sudah biasa mengatakan padahal Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ungkapan seperti itu sampai kepada Nabi SAW namun beliau tidak mengingkarinya. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi artinya memang sudah biasa di zaman Nabi SAW disebutkan tentang kedudukan empat orang sahabat dan memang berurut seperti itu. Dan kita juga lihat secara histori terbukti, terbukti khulafa Rashidin terpilih seperti ini memang. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ridwanullahi alaihim. Ali juga radhiyallahu anhu telah berkata sebaik-baik umat ini sesudah Nabi Muhammad saw adalah Abu Bakar, lalu Umar dan sekiranya aku mau menyebutkan yang ketiga niscaya aku sebut. Maksudnya adalah Uthman Semoga Allah meridhai mereka semua. Dan hadis ini riwayat Bukhari dan juga Ahmad. Ini hadis sahih. Ini semua keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kedudukan tentang mereka. Ya. Dan semua yang membantah ini tidak benar. Karena kita punya dalilnya. Seperti orang-orang Syiah yang mereka membantah dan mencaci maki sahabat. Dan ini masuk dalam ancaman yang sangat berat. Ya. Sangat berat ancaman-ancamannya dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hendaknya mengakui keunggulan-keunggulan dan keutamaan-keutamaan mereka seperti keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Bukit Uhud di saat Bukit Uhud bergoncang sedangkan mereka berada di atasnya. Jadi waktu terjadi kancah terjadi peperangan di kancah Uhud dan para sahabat sempat terpukul mundur pada saat itu, maka mereka berlindung di gunung Uhud, naik di atas gunung. Waktu mereka naik di atas gunung, gunung Uhud sempat goncang, sempat goncang. Maka Nabi Alaihi Wasallam menepukkan telapak kakinya sambil berkata, Uthbut au uskun Uhud, innama alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah hai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya pada saat itu ada Umar dan Uthman. Juga sabda Nabi SAW tentang Ali radhiyallahu anhu. Ini keutamaan individu-individu ya. Sebelum saya masuk ke keutamaan ini, saya akan sebutkan dulu beberapa keutamaan yang lain. Misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, <clears throat> ulama khususkan keutamaan pribadinya beliau. Seperti misal Nabi SAW memilihnya menjadi sahabat dan mertua. <clears throat> Kemudian memilih Abu Bakar yang kedua menjadi temannya yang hijrah bersamanya. Dan ini penunjukan dari wahyu. Allah yang memilih Abu Bakar menjadi sahabat yang hijrah bersama Nabi SAW Madinah. Yang ketiga, Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya <clears throat> untuk Nabi SAW. Sementara sahabat mengorbankan sebagian dari harta mereka. Abu Bakar juga radhiyallahu anhu pada saat beliau sedang tinggal di sebelah masjid banyak rumah-rumah sahabat, namanya khawkhah di zaman Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mau meninggal, beliau menyuruh membongkar semua rumah-rumah sahabat yang melekat sama masjid. Kecuali rumahnya Abu Bakar. Jadi sekarang di Babus Salam Masjid Nabawi, pintu yang berlawanan dengan kuburan Nabi SAW ya. Karena yang di arah Nabi SAW itu pintu Jibril, lawannya adalah Babus Salam namanya. Di sebelah Babus Salam ada ada tiga pintu kembar di bangunan lama itu itu ada tertulis di situ Khawha Abu Bakar. Itu dulu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi itu sekarang bergabung jadi masjid seakan-akan wakaf dalam masjid dan ini semua fadilah. Artinya memang Abu Bakar seakan-akan ikut mewakafkan tanahnya di situ untuk Masjid Nabawi. <clears throat> Kemudian juga seperti Umar, Umar juga punya fadilah yang sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW diantaranya beliau pernah mengatakan aku pernah bermimpi melihat Umar memiliki baju yang sangat panjang. Maka para sahabat mengatakannya Rasulullah, apa ya, apa takwilnya? Apa apa yang Anda takwilkan? Kata Nabi SAW, Umar memiliki ilmu yang luas. Umar memiliki ilmu yang luas. Juga kita tahu ada beberapa tempat, beberapa hukum agama turun karena permintaan Umar. Doanya Umar. Allah SWT turunkan sebagai hukum. Seperti masalah hijab jadi ibu-ibu ini pakai jilbab ini Umar bin Khattab panen pahalanya. Karena beliau yang berdoa sama Allah. Zaman awal masuk Islam, wanita-wanita masih ada yang tidak pakai jilbab, ada yang rambutnya kelihatan bagian depan. Beliau selalu merasa terganggu dan beliau mengatakan, Ya Allah tutuplah aurat wanita-wanita kami sampai turun ayat tentang hijab. Kemudian juga masalah eh, 60 tawanan badar yang semestinya dibunuh. Gitu kan. Masalah pengharaman khamar, Umar dulu pemabuk sebelum masuk Islam radhiyallahu anhu, tapi setelah masuk Islam malah dia mengatakan, "Ya Allah, haramkan minuman ini buat kami." Terus dia berdoa sampai turun firman Allah yang mengharamkan masalah khamar dan ada banyak fadilah-fadilah yang lain tentunya. Dan ini juga cukuplah dia juga dipilih sebagai mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tadi menikah dengan anaknya Abu Bakar Aisyah radhiyallahu anhu majma'in dan menikah dengan Hafsah anaknya Umar radhiyallahu anhu majma'in. Uthman bin Affan juga banyak fadilahnya di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Waktu beliau lagi duduk dengan Abu Bakar dan Umar, lalu beliau mengatakan, ya pada saat Uthman akan masuk sambil menutup lututnya yang tadinya terlihat, tidakkah saya malu dengan manusia, malaikat malu kepadanya. Lalu beliau juga mengatakan, nikahkanlah Uthman dengan anak-anak perempuan kalian, karena aku tidak menikahkan dengan kedua anak perempuanku, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Ya, setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kalthum dinikahkan oleh Nabi SAW kepada Uthman. Gitu ya. Saya tidak nikahkan kedua anak perempuanku dengannya kecuali wahyu dari langit. Kita laki-laki umat Islam memiliki fadilah ini. Luar biasa disuruh nikahkan anak-anak kita. Artinya kalau Uthman masih hidup kita semua disuruh berlumba-lumba tawarkan anak perempuan kita untuk menikah dengan Orang yang memiliki fadilah yang luar biasa. Dan Nabi SAW menjamin surga untuknya. Begitu juga dengan Ali radhiyallahu anhu majma'in. Di antaranya hadis Ali yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar sini adalah hadis riwayat Bukhari. Beliau Nabi SAW bersabda kepada Ali, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Tidakkah kamu rela kalau posisimu dariku seperti posisi Nabi Harun dari Nabi Musa? Artinya dia akan meneruskan ajaran Musa alaihissalam. Begitu juga kamu, kamu akan meneruskan ajaranku. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan anaknya Fatimah radhiyallahu anha Al-Batul. Fatimah sayyidatu nisa'i ahli jannah. Fatimah adalah penghulu kaum wanita penghuni surga. Artinya bidadarinya dan semua wanita mukminanya kalau masuk surga, Fatimah pimpinannya. Yang paling sempurna fisiknya nanti, yang paling sempurna segala-galanya. Dia pimpinannya, dia penghulunya. Radiyallahu anha. Juga tentang Zubair bin Awam. Hadis tadi itu hadis Fatimah disebutkan hadis Bukhari. Di footnote kita semua ada nomornya ya. Kemudian juga dalam <clears throat> Hadis yang lain tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini sepupu Nabi SAW kerana ini anaknya Sofia, Sofia tante Nabi SAW. Inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariyya Zubair bin Awam. Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, pengawal setia. Dan sungguhnya pengawal setiaku adalah Az-Zubair bin Awam. Dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian ikuti ceramah di YouTube, ceramah kami yang berjudul Sahabat-sahabat Rasulullah. Kisah-kisah heroik dari para sahabat ini Alhamdulillah sudah kita bahas sampai 18 sahabat. Dan insya Allah hari Sabtu ini nanti, saya harap Bapak Ibu bisa hadir di Blok M Square. Insya Allah pada Duhur kita akan bahas sahabat yang ke-19. Dengan izin Allah insya Allah Duhur sampai Asar. Ya. Kita akan membahas tentang Thabit bin Qais radhiyallahu anhu khatib Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Dan itu juga sudah saya sebutkan seperti kisah tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang dijamin masuk surga semua itu sudah kita bahas semuanya. Panjang lebar. Kalau diikutin itu dua jam bahkan sampai tiga jam. Waktu saya bahas Abu Bakar sama Umar, Uthman dan Ali Khulafaur mungkin tablik akbarnya sampai empat jam. Ya. Itu semua insya Allah sudah di YouTube tinggal download dan dengar bagaimana fadilah-fadilah mereka. Saya nggak bisa sebutin semua sekarang karena memang tema kita ini masih global, bukan membahas mereka secara individu. Sabda Nabi SAW tentang Hasan dan Hussein radhiyallahu anhum ajma'in. Kedua manusia mulia cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai manusia terbaik, pemimpin anak-anak muda di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka dalam hadis Bukhari, "In Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma." Ya Allah cintailah mereka berdua karena aku mencintai mereka berdua. Juga sabda tentu di sini teman-teman khusus masalah Hasan Husain radhiyallahu anhu ajmain kita harus lihat bagaimana ahli sunnah memposisikan keduanya mencintai mereka, memuliakan mereka sebagaimana mereka memang layak dan ini cucu-cucu Nabi SAW ini sama anak-anak Nabi ini adalah orang-orang yang mulia memang kemuliaan mereka adalah memiliki kedudukan sebagai sahabat Nabi dan sebagai keluarga Nabi Ridwanullahi alaihim gitu kan dan kita yakin Hasan radhiyallahu anhu melepaskan kepemimpinan kepada Muawiyah karena kemuliaannya malah dan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berkata tentang Hasan, sesungguhnya anakku ini atau cucuku ini <clears throat> Allah akan selamatkan pertempuran besar antara dua pasukan muslim itu terjadi pada saat akan bertemu pasukan Hasan setelah ayahnya meninggal Ali radhiyallahu anhu dengan pasukannya Muawiyah dari negeri Syam dan pada saat itu dikenal dengan tahun keamanan Husain radhiyallahu anhu mati syahid dalam pandangan ahli wal jamaah kita akui beliau dan Allah mati syahid dan yang membunuhnya zalim. Tapi kita berbeda dengan orang Syiah. Mereka melampaui batas. Mereka sampai memukul-mukul dirinya. Ya, kemudian mereka sampai ada yang menggosok-gosok badannya di tanah, di, di pecah-pecahan beling dan seterusnya. Sampai kadang-kadang anak kecil ada yang mati gara-gara dipukulin dengan pedang kepalanya. Menganggap itu adalah hari kesedihan. Ini semua melampaui batas. Melampaui batas yang luar biasa. Ini, ya. Dari sisi lain mereka mencaci maki sahabat-sahabat yang lain seperti Umar misalnya. Padahal Umar adalah anak mantunya Ali bin Abi Thalib atau iparnya Hasan dan Hussein. gitu kan. Karena menikah di akhir hidup beliau menikah dengan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum. Makanya orang Syekh kalau ditanya, bagaimana pendapat kalian dengan Ummu Kalthum? Oh itu kekeliruan Ali menikahkan dengan ya Umar. Kok dia lebih hebat daripada Ali? Ali radhiyallahu anhu yang memilih Umar sebagai anak mantu kemudian dia bilang ini kekeliruan. Ya. Ini semua pemahaman yang salah, ya, menyimpang. Semoga Allah berikan hidayah. Kemudian sabda Nabi SAW juga kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in. Tentu ini diambil potongan-potongan karena poin keempat tadi bagaimana kita mengakui keutamaan-keutamaan mereka. Sebagian yang telah disebutkan oleh Nabi SAW secara individu. Seperti kata Nabi, Inna Abdullahi rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar adalah lelaki yang salih. Layak untuk dijadikan suami layak dijadikan sebagai sahabat, layak dijadikan sebagai guru. Itu makna daripada saleh. Kemudian sabda Nabi SAW tentang Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Ini dulu tadinya mantan budak Nabi SAW lalu dibebaskan. Anta akhuna wa maulana. Engkau adalah saudara kami dan maula kami. Maula artinya sahaya yang dibebaskan. Kemudian juga berkata Nabi SAW tentang Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu saudara kandungnya Ali radhiyallahu anhu ini semua disebutkan dalam hadis-hadis Bukhari ya. Bisa dilihat di footnote-nya semuanya. Ashbahta khalqi wa khuluqi. Kamu benar-benar sangat mirip dengan fisikku dan perangaiku. Jadi betul-betul seperti Nabi SAW. Fisiknya, warna kulitnya, rambutnya. Jadi kalau jalan dengan Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib, orang menganggap itu adalah kembarnya Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, kau betul-betul menyerupaiku, baik dari sisi fisik, tingginya, rambutnya, matanya, sama semua. Seperti kembarnya Nabi SAW. Dan perangaiku. Akhlak, bawaan. Juga sabda Nabi SAW, Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Waktu Nabi SAW mengatakan, Sami'tu daffan alaika baina yadayya fil jannah. Aku telah mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam surga. Yang ini tentang hadis masalah solat sunnah wudhu ya. Waktu Nabi SAW tanya, apa yang kau buat sampai suara sendalmu, hai Bilal, sudah saya dengarkan di surga sementara kau masih hidup di sini. Bilal sambil nangis, gembira mendengar berita itu lalu mengatakan, Ya Rasulullah, saya tidak lakukan apa-apa kecuali setiap habis bersuci, habis uduk, saya sholat dua rakaat. Saya ikutkan sholat dua rakaat, namanya sholat sunnah, uduk. Kemudian juga sabda Nabi SAW tentang Salim, seorang mantan budak Hudayfa, radhiyallahu anhu majma'in tentang Abdullah bin Mas'ud, tentang Ubay bin Ka'ab, tentang Muadz bin Jabal ridwanullahi alaihim. Kata Nabi SAW, Istaqri'ul Quran min arba'ah min Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudaifa wa Ubay bin Ka'ab wa Muadz bin Jabal. Hadis ini juga riwayat Bukhari. Hendaklah kalian meminta belajar membaca Al-Quran kepada empat orang. Ambil Al-Quran dari empat orang ini, hai muslimin. Abdullah bin Mas'ud, Salim mantan sahayanya Abu Hudhaifah, Ubay bin Ka'ab dan Muadz bin Jabal. Dan ini semua teman-teman rata-rata sudah kita sebutkan kisahnya di YouTube. Sudah ada panjang lebar tentang biografi masing-masing. Juga sabda Nabi SAW tentang istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, "Wafadlu Aisyah 'ala nisa kafadli fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am." Keutamaan Aisyah atas segenap kaum wanita, seluruh wanita bagikan keutamaan roti campur daging atas seluruh makanan. Atharit adalah makanan favorit di zaman Nabi SAW. Jadi roti gandum di, yang lebar diletakkan di atas nampan, kemudian di atasnya dituangkan kuah yang berisi daging kambing. Itu makanan favorit di zaman itu namanya tharid dan ini makanan Nabi SAW yang beliau sangat favoritkan. Ya. Maka karena itu makanan paling difavoritkan, beliau mengatakan perumpamaan Aisyah dengan seluruh wanita yang lainnya seperti perumpamaan sarit dari makanan yang lain. Ya. Juga sabda Nabi SAW tentang kaum Ansar secara umum, penduduk Madinah yang telah beriman kepada baginda Nabi SAW dan membela beliau. Lau annal ansara salaku wadiyan aw syi'ban la fi wadil ansar walau walaula al hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Sekiranya kaum Ansar Ansar terdiri dari dua suku ya, Aus dan Khazraj. Terkenal suku Madinah pada saat itu yang beriman kepada Nabi SAW. Kalau seandainya kaum Ansar menempuh jalan di suatu lembah dan suatu celah jalan di perbukitan, niscaya aku menelusuri lembah yang ditelusuri kaum Ansar. Dan sekiranya bukan karena hijrah, niscaya aku menjadi salah seorang kaum Ansar. Juga sabda Nabi SAW tentang orang Ansar yang lain. Ini semua hadis Bukhari. Ada di footnote disebutkan semuanya. Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka melainkan seorang mukmin. Semua yang suka penduduk asli Madinah dari sahabat, Ansar dan keturunan mereka masih hidup sampai sekarang di Madinah maka kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mencintai mereka melainkan mukmin dan tidak ada yang membenci mereka melainkan munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, niscaya Allah mencintainya dan barang siapa yang membenci mereka, niscaya Allah membencinya. Juga sabda Nabi SAW tentang fadilah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar nih yang sangat mulia dan perannya sangat besar dalam Islam membela Nabi SAW dan beliaulah penentu keputusan tentang hukuman untuk suku Quraidah pada saat mereka berkhianat di perang Ahzab. Ini juga bisa dilihat di kajian sirah insya Allah sudah panjang lebar saya jelaskan. Kalau teman-teman ketik kajian sirah terus nama saya kemudian insya Allah ditulis tentang perang e, Bani Quraidah, e, perang Quraidah ya, suku Quraidah. Nanti akan keluar insya Allah bahasan panjang lebar tentang kejadian ini. Yang jelas sabda Nabi SAW waktu beliau mati, ihtazal arshur ihtazzal arshu limauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsnya Allah bergoncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Maksudnya saking kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah sampai arsnya Allah goncang. Ya. Tentang keutamaan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Pada suatu malam gelap gulita, Rasulullah SAW bersama salah seorang sahabat di kediaman beliau. Kemudian mereka pada saat keluar tiba-tiba ada cahaya menyinari mereka pada saat mereka berjalan dan ketika mereka berpisah cahaya itu pun turut berpisah bersama mereka berdua. Lain nah, disebutkan dalam hadis Bukhari. Sahabat Nabi Usaid bin Khudair diikuti oleh cahaya yang menerangi jalan mereka. Juga dari riwayat lain yang menjelaskan Usaid bin Khudair adalah orang ahli membaca Al-Quran. Wakilnya Sa'ad bin Mu'adz dalam suku dari suku Ansar, gitu kan? Maka pada saat itu beliau lagi kepanasan di malam hari lalu keluar dari rumahnya lalu baca Al-Quran di depan rumahnya. Ada kudanya yang lagi diikat di pohon kurma Kemudian tiba-tiba waktu dengar bacaannya kudanya berontak. Maka dia pun berhenti baca, dilihat takut ada yang ganggu kudanya. Ternyata nggak ada yang ganggu. Waktu dia diam baca, kudanya juga jadi diam. Dia ulangi, dia kembali baca Quran, berontak lagi kudanya. Sampai tiga kali. Maka Usaid bin Khudair menceritakan, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat ada beberapa cahaya putih yang menembus langit. Maka aku pun segera ke masjid dan melapor kepada Nabi SAW menjelang subuh. Ya Rasulullah kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, Hai Usaid, kalau seandainya kau baca Al-Quran sampai terbit matahari, maka seluruh penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Juga keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. <clears throat> Inna Allah amarani an akra alaik lam yakunil ladina kafaru. Qala wasammani qala na'am. Fabaka Ubay. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membaca kepadamu surah Al-Bayyinah. Maka Ubay berkata, apakah dia Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay pun menangis karena tahu Allah menyebutkan namanya kepada Nabi SAW. Dan ini juga hadis riwayat Bukhari. Tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Kata Nabi SAW, Saifun min suyufillahi maslul. Dia adalah salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus terhadap musuh-musuhnya. Ini juga riwayat Bukhari. Pernah Khalid bin Walid bertarung dengan seorang dengan panglima dengan pasukan Nasrani. Waktu itu melawan Bizantium. Pasukan besar, gitu kan. Maka Khalid bin Walid di perang Yarmuk pada saat itu didatangi oleh satu panglima Nasrani yang paling kuat. Lalu dia sengaja bilang, "Saya mau nantang panglima kalian muslimin." Khalid bin Walid. Pasukan tadinya tidak mau. Tapi begitu Khalid bin Walid dengar dia mengatakan baik, saya akan terima tantangannya. Seorang muslim tidak ada yang pengecut. Begitu datang untuk berduel, ternyata pimpi, panglima perang Nasrani itu bukan mau duel. Dia mengatakan, "Hai Khalid, saya tahu kalau bukan dengan cara seperti ini saya tidak akan bertatapan wajah dengan kamu. Maka ketahuilah, saya bukan mau duel, tapi buatlah dirimu seakan-akan kau duel denganku karena ada beberapa hal yang aku mau tanya." Jadi akhirnya mereka ngobrol kemudian sambil serangan dan tangkisan pedang tapi mereka bukan niat duel. Kata Khalid bertanya lah. Dia mengatakan kenapa engkau mendapatkan julukan pedangnya Allah yang terhunus. Apakah memang pedangmu ini kau yang memberikan julukan itu? Atau mungkin prajurit-prajuritmu bangga dengan keterampilanmu berperang sehingga memberikanmu? Dia bilang tidak. Itu penyampaian dari Nabi SAW wahyu dan itu kami yakini sebagai kebagi umat Islam sebagaimana lafadznya ada. Lalu kata Panglima ya Nasrani itu apa maksudnya? Dia bilang selama saya ada di medan perang dan pedang saya masih digunakan maka pasti pasukan itu akan diberikan kemenangan. Dan ini memang terkenal, tidak pernah ada pasukan yang Khalid bin Walid pimpin kalah, nggak pernah, menang terus, walaupun jumlahnya sedikit. Maka panglima perang Nasrani itu mengatakan, tawanlah saya masuk ke pasukanmu dan saya akan masuk Islam. Maka kesannya pada saat itu pedangnya jatuh, lalu Khalid bin Walid menawannya bawa ke sana lalu dia masuk Islam. Lalu dia berperang bersama mujahidin untuk melawan pasukan dia sendiri. Tapi ini salah satu saksi bahasan berhubungan dengan masalah hadis yang kita sampaikan. Juga Nabi SAW menyebutkan tentang Fadila cucunya tadi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini sudah saya sebutkan tadi sebenarnya ibni hada sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain min fi'atain min al-muslimin. Cucu adalah seorang penghulu atau tokoh yang wajar kalau untuk dimuliakan. Dan semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Dan ini sudah saya jelaskan pada saat Ali bin Abi Thalib meninggal di, dibunuh radhiyallahu anhu mati syahid maka penduduk Madinah memilih Hasan menjadi khalifah sementara pada saat itu Hasan termasuk golongan sahabat yang masih muda Muawiyah bin Abi Sufyan ada di negeri Syam, dia gubernur pada saat itu. Gubernur dari zamannya Uthman bin Affan, dari zaman Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan di zamannya Ali bin Abi Thalib juga jadi gubernur. Dia merasa, jangankah kamu Hasan, masih bisa yang lain. Maka keluarlah Muawiyah pada saat itu menuju ke Madinah. Bukan untuk berperang, tapi dia membawa pasukan untuk berjaga-jaga jangan sampai di tengah jalan nanti diserang oleh perampok-perampok Tiba di Madinah, penduduk Madinah mengira Muawiyah membawa pasukan untuk menyerang Madinah, mereka pun menyiapkan pasukan. Waktu dua pasukan muslim ketemu ini Hasan melihat anhu kemuliaan seorang cucu Nabi ini dia melihat dia mengatakan ini kalau dibiarkan berbahaya. Maka Hasan mengatakan, "Hai Muawiyah, ketahuilah saya bukan mau khilafah, tapi penduduk Madinah memilihku. Dan kalau kau memang kau mau khilafah, aku serahkan kepadamu. Silahkan ambil saja." Maka Muawiyah pun menerima penawaran tersebut dan resmilah dibaiat pada saat itu Muawiyah menjadi khalifah kemudian dia pulang ke negeri Syam dia pulang ke negeri Syam dan ini makna daripada hadis Nabi SAW sesungguhnya cucuku ini adalah tokoh yang wajar untuk di, dipuji dihormati dan semoga saja Allah mendamaikan dua kelompok muslimin yang akan bertikai di tangannya dan ini yang dimaksud tadi kisah yang sudah saya sampaikan juga sabda Nabi SAW tentang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu likulli ummatin amin wa inna aminana ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat mempunyai seorang kepercayaan dan sesungguhnya orang kepercayaan kita wahai seluruh umat Islam sepanjang masa adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya makna hadis ini banyak. Siapa yang mau terpercaya, pelajari hidupnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ikuti langkahnya dia juga akan terpercaya. Itu salah satu makna hadisnya. Jadi dia ini akan jadi penghulu orang yang dapat dipercaya. Yang kelima, menahan diri dari menyebut kesalahan-kesalahan mereka. Tentu ini sebagian teman-teman sekalian ya, karena sahabat banyak yang punya keutamaan. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengambil cuplikan-cuplikan saja tentang poin keempat ini wajibnya kita mengakui keutamaan secara individu di antara mereka yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi saw. Yang kelima kita menahan diri dari menyebut kesalahan-kesalahan mereka dan tidak membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka karena Rasulullah SAW bersabda, La tasubbu ashabi. Janganlah kalian menghujat atau mencela para sahabatku. Juga sabda Nabi SAW tadi hadis Tirmidzi yang sudah kita sebutkan. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan pernah kalian menjadikan para sahabatku sebagai sasaran celaan sepeninggalku. Juga sabda Nabi SAW, Faman adahum faqad adhani. Waman adhani faqad adallah. Waman adallah yushiku an ya'khudah. Barang siapa yang menyakiti mereka para sahabatku, berarti dia telah menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, niscaya dia akan segera menghukumnya. Kalimat bijak dari Imam Syafi'i rahimahullah. Salah satu imam madhab yang sangat ditokohkan, terutama kita di Asia Tenggara ini. Beliau salah satu turunan Hasan. Turunan Nabi SAW. Imam Syafi'i waktu ditanya <clears throat> oleh sebagian orang, Sebagian orang ini mau mencoba memancing Imam Syafi'i supaya mengeluarkan sebuah fatwa yang menghalalkan perang di antara muslimin. Apa mereka bilang? Hai Imam, bagaimana pendapat anda tentang yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dalam perang Jamal, perang unta. Dan bagaimana pendapat anda yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah di perang Siffin dan bagaimana pendapat Anda tentang yang terjadi di antara Hasan dan Muawiyah antara kalangan-kalangan sahabat di antara mereka. Apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullah? Bijak sekali. Beliau mengatakan, "Kembalilah kepada firman Allah." Ayat ini dua kali disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun mereka itu adalah umat-umat yang telah berlalu setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang umat-umat Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib itu umat-umat yang telah berlalu laha maka kasabat, mereka sudah dapat apa yang mereka lakukan kalau baik sekarang sudah dibalas oleh Allah di, di, di, di, di alam barzah di akhirat juga akan dapat balasannya kalau kalau buruk mereka sudah dihukum walakum ma kasabtum dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tidak usah repot-repot ngurus tentang perilaku-perilaku mereka. Allah ingatkan kita untuk itu. Tidak perlu kita mencari tahu simbol-simbolnya kaum Hud, kaum Saleh. Tidak perlu. Cukup kita ambil pelajaran. Gitu kan? Selesai dari mereka. Begitu juga yang terjadi para sahabat. Imam Syafi'i mengatakan tidak usah sibukkan diri. Aisyah mengatakan dalam sebuah riwayat waktu ditanya di zaman sahabat Aisyah berumur ya, sampai zaman Khulafa Rashidin ya, meninggal sampai di zaman Muawiyah maka Aisyah ditanya zaman itu sudah mulai tersebar orang mencaci maki Abu Bakar mencaci maki Umar Uthman radhiyallahu anhu ajma'in lalu ditanya hai ummul mukminin Aisyah bagaimana pendapat anda tentang orang-orang ini kata Aisyah sungguh aneh perbuatan mereka <coughs> Allah menyuruh kita mendoakan mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum waradu an Allah ridha lalu mereka mencaci makinya saya tidak melihat kecuali para sahabat yang dicaci maki ini Allah ingin kebaikan buat mereka karena dengan cacian ini derajat mereka makin tinggi dan mereka akan mendapatkan tambahan pahala dari para pencaci-pencaci itu. Seorang juga yang bijak dari kalangan salaf dulu berkata waktu ditanya tentang kejadian para sahabat peperangan-peperangan di antara mereka, maka dia berkata kepada murid-murid yang ada yang bertanya kebetulan dia dikatakan, kita harus bersyukur kepada Allah. Tidak sempat hadir di zaman itu sehingga pedang kita tidak ikut. Bayangkan kalau kita hidup di zaman perselisihan antara Ali sama Muawiyah sama Aisyah, fitnah-fitnah yang terjadi pada saat itu. Siapa yang kita mau dukung kalau kita hidup di zaman itu? Allah selamatkan pedang kita di zaman itu. Kenapa sekarang kita ikutkan lisan kita? Untuk apa? Ribut siapa yang benar, siapa yang salah. Nggak ada gunanya sama sekali. Ambil pelajaran. Dan kita diperintahkan mengatakan radhiyallahu anhum titik secara global. Kalau kita caci maki sekarang orang yang sudah mati teman-teman. Sudah mati ya. Orang yang masih hidup masih bisa kita minta maaf. Tapi sudah mati. Berarti ketemunya di akhirat. Kira-kira kalau ketemu orang-orang Syiah ini sama Abu Bakar di akhirat. Siapa yang Allah mau menangkan? Mereka yang dimenangkan. Mertuanya Nabi. Orang yang turun ayat Al-Quran banyak kepada dia. Dijamin Nabi SAW masuk surga. Orang ini baru lahir kemarin tiba-tiba mau caci maki. Nah, bagaimana bisa ketemu ini? Dan yang lain teman-teman sekalian apa manfaatnya? Saya selalu nasihati dan tolong bawa baik-baik ini selama Bapak Ibu hidup sampai mati. Pegang nasihat. Bawa ke akhirat dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa ke akhirat amal saleh. Tiap hari sibuk cuma dengan kebaikan dan amal saleh dan teman-teman yang soleh. Itu yang kita bawa tuh. Meninggal dalam kondisi sahabat kita semua orang-orang soleh, ibu-ibu soleha, gitu kan. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa amal dosa, maksiat, taubat sebat sebelum meninggal, meninggal dan jangan bawa musuh. Bahaya ini bawa musuh ini. Cuci maki orang gunjing, apalagi kalau sudah mati nggak bisa minta maaf nih. Yang hidup aja kita kerepotan, kita minta maaf belum tentu dia mau maafkan misalnya kalau kita gunjing fitnah. Bagaimana orang sudah mati? Apalagi kalangan sahabat oh, terlalu tinggi, terlalu jauh. Ini orang-orang yang sudah dapat jaminan menjadi waliullah, orang-orang yang dekat sama Allah semua ini mendampingi Nabi saw. alaihi wasallam. Perhatikan ya, ada seorang tabi'in namanya Iyas Al-Muzani. Iyas ini salah satu ulamanya tabi'in, terkenal dengan ilmunya sampai dia sangat terkenal dengan kecerdasan. Sampai kalau di, diberikan contoh dari kalangan salaf, dari kalangan tabi'in, tabi' tabi'in, orang yang cerdas dari umat Islam disebutkan namanya Iyas Al-Muzani. Luar biasa cerdasnya. Orang ini selalu mendampingi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pernah jadi pembantunya Nabi. Satu waktu dia lagi jalan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik sudah tua. Lalu kemudian dikasih sama dia Anas bin Malik kasih apel ke Iyas Al-Muzani, dikasih apel. Maka Iyas waktu ambil apel itu, dicium apel itu sama dia, dicium-cium apelnya. Lalu kemudian murid-muridnya tanya, Hai Iyas, apa yang terjadi? Hai Imam, apa yang terjadi? Kami belum pernah lihat ada perintah dalam agama mencium apel. Apa kata Iyas dan Muzani? Bagaimana saya tidak menciumnya? Sementara saya menerima apel dari tangan yang pernah bersentuhan dengan tangannya Rasulullah ini Anas bin Malik pembantunya Nabi yang biasa siapin bajunya, salaman sama Nabi, dari kecil hidup sama Nabi. Bagaimana saya nggak bangga ini? Apel dikasih dari tangan yang pernah menentu tangan Nabi SAW. Lihat bagaimana mereka menghormati para sahabat itu. Kalau kita subhanallah tidak mengerti siapa sahabat mencaci maki. Sampai di Indonesia ini sudah sampai pada tingkat ada orang-orang Syiah yang saya temukan informasinya pada saat mau meninggal berani mengucapkan saya meninggal dalam kondisi saya melaknat Abu Bakar. La haula wala quwata illa billah. Menjadi sebuah bahan permainan, gitu kan? Dengan rekayasa riwayat-riwayat yang tidak benar. Kebencian Abu Bakar terhadap ahli bait. Abu Bakar sendiri mertuanya Nabi. Gimana cara? Semua orang yang mencaci maki orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW sebenarnya mencaci maki Nabi sendiri. Terutama ini Abu Bakar sama Umar mertua Nabi. Ya, Uthman sama Ali adalah anak mantu Nabi. Orang-orang yang dekat ini, ya ini orang dekat semua. Jadi Abdullah bin Sabah pendiri Syiah itu memang mau mengejar Nabi sendiri sebenarnya. Cuma dia tidak bisa. Orang-orang sekitarnya lah yang dibuat jadi masalah. Ini, ini kan Abu Bakar Umar mertua Nabi. Uthman anak mantu Nabi. Gitu. Ya. Lalu Ali yang dibuat seakan-akan punya masalah sama mereka. Padahal Ali nggak pernah punya masalah. Sampai Ali bin Abi Thalib yang membunuh Abdullah bin Sabah. Mengumpulkan masyarakat lalu bertanya, Hai Abdullah apa kau bilang kalau Abu Bakar, Umar, Uthman merebut khilafahku? Dia bilang iya. Kata Ali kau harus taubat. Saya tidak pernah berkata, tidak ada tidak ada satupun sahabat Nabi yang pernah berkata itu. Dari mana kamu karang-karang? Dia bilang tidak, saya tidak mau taubat. Saya yakin itu. Memang dia mau nyebarin fitnah. Kata kata Ali kalau kau tidak mau, itu kau kau dusta. Saya akan cambuk kamu dengan cambuk 80 derah, cambuk pendusta. Maka dia bilang enggak, saya tidak mau. Kata Ali kalau kau tidak mau berarti kau membangkang pemerintah. Hukummu kau akan saya penggal. Dia bilang kalau kau bunuh saya kau adalah Tuhan. Dia buat fitnah lebih besar lagi. Maka dibunuh sama Ali radhiyallahu anhu. Ini, ini penyebar fitnah dan kita harus kembali kepada histori. Jadi jangan sampai termakan hal-hal yang tidak baik seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam <clears throat> adalah hendaknya beriman dan meyakini kemuliaan dan kesucian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwasanya mereka adalah wanita-wanita suci dan disucikan dan hendaknya memohon keridhaan untuk mereka berpandangan bahwa yang paling utama dari mereka adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abi Bakar yang demikian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ahzab ayat 6 radhiyallahu anhu Najmain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim an aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Biar kita tidak suka kalau Nabi suruh harus dikerjakan. Biar kita suka tapi Nabi larang kita harus tinggalkan. Memang kita harus dahulukan diri Nabi SAW perintah ajaran daripada diri kita sendiri. Dan istri-istrinya, istri Nabi SAW adalah ibu-ibu mereka. Jadi walaupun seorang sahabat laki-laki umurnya 70 tahun, Aisyah masih umur 18 tahun, tetap aja dia harus panggil ummul mukminin. Hukumnya seperti hukum ibu mereka. Bagaimana orang caci ibunya sendiri nih? Ini firman Allah nggak bisa dihapus dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 6 dan istri-istri Nabi semua yang tidak terkecuali. Apalagi Aisyah yang banyak radhiyallahu anha dicaci maki oleh orang-orang Syiah ini. Jelas-jelas meninggal sampai eh, sampai meninggal masih status istri dengan Nabi SAW. Dan kita tahu hukum Islam kalau masih status istri akan bersama di surga. Ada riwayat lain yang berbunyi kata Nabi SAW dihasankan oleh para ulama hadis, aku dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita ahli surga. Semua dijamin masuk surga istri-istri Nabi SAW. Lagian teman-teman sekarang secara rasional, kalau orang caci maki, ini istri Nabi loh dicaci maki. Kalau orang yang caci maki istri saya, saya bisa marah. Berarti saya salah pilih istri, nggak mungkin. Dicaci maki, apalagi nih kata-katanya berzina lah, apalah, istri Nabi loh ini. Gimana caranya? Orang-orang yang jelas tidak boleh, tidak boleh ditengar, nggak boleh dengar, nggak boleh diikutin dan harus dinasehatin. Doakan semua dapat hidayah dan ini ada kalau ada pemerintah resmi pemerintah harus dihukum ini, nggak boleh dibiarkan. Karena ini berbahaya, merusak konsep dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Allahu alam. Semoga pertemuan kita diberkahi olehnya dan juga dijadikan sebagai tabahan timbangan amal kita hari kiamat. Dan juga kita berharap berdoa kepada Allah SWT Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemamurannya menjadi pahala dan kita berdoa agar Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, yang mukmin, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada Presiden kita dan seluruh jajaran pemerintahan untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Kuat untuk menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka, mereka berada yang sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka Allah terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap, mana ya dia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini Sebelum peraturan Majelis, saya meminta sekali lagi di setiap majelis taklim saya sekarang kalau bisa ada kotak amal khusus untuk Islamic Center dan yang bagi berminat untuk memasukkan itu silahkan dan mohon maaf insya Allah Allah sudah tahu namanya Bapak Ibu sekalian kami tidak akan lagi membuat laporan para penyumbang-penyumbang karena ini selalu banyak sekarang masuk nama mungkin ribuan nama ya, itu untuk menyusunnya juga sulit sekali maka saya menarik dulu ada pernyataan saya yang saya katakan kami akan tulis dan kami akan undang pada saat Islamic Center uh, diresmikan ini agak sulit ternyata dan ini tidak mudah maka saya mengucapkan dan kita semua orang beriman kepada Allah sudah tahu Walaupun tidak ada manusia yang tahu Bapak Ibu pada saat menyumbang Allah sudah tahu dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah sesuai dengan yang diniatkan ini mudah-mudahan itu yang kita harapkan dan bagi yang menyumbang saya harap untuk diserahkan kepada ketua majelis taklim jangan ke saya lebih baik seperti itu ya, lebih baik seperti itu dan saya minta majelis ketua majelis saya tulis misalnya ini untuk Islamic Center terkumpul sekian ini untuk misalnya motor dai sekian apalah kegiatan sosial yang sudah pernah saya sampaikan itu kemudian disendirikan nanti kemudian kita buatkan laporan-laporan secara tersendiri Allahu alam itu yang saya harapkan tentunya Terima kasih waktunya kalau ada benar dari Allah kalau salah dari saya mohon dimaafkan. subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.